Gracias. ambisi yang akan dipiara atau kepentingan-kepentingan golongan yang akan diunggulkan maka fitnah berkecamuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah empat 1400 tahun yang lalu akan adanya suasana seperti ini beliau berkata ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيه فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا akan tiba suatu masa di mana gumpalan gelap dari fitnah akan menimpa kalian seorang muslim masih di waktu pagi muslim sore harinya sudah menjadi kafir dan waktu sorenya muslim paginya kita kaget ada kala ia masih sembahyang jamaah di masjid subuh belum matahari terbenam dia sudah kafir dan murtad karena intensifnya itu fitnah karena sistematikanya itu fitnah Kadangkala seorang pemimpin tidak mempunyai daya tahan tidak ada satu kekebalan yang menjadikan pemimpin ini kuat karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebut ditanya oleh sahabat Ya Rasulullah, bagaimana kita bisa keluar dari arus fitnah itu dengan selamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang paling mengerti tentang agamanya, dia selamat dari fitnah itu. Alam hukum binti dan tadurru al Karenanya kalau kita sekarang ingin memberi satu kewajiban, maka kewajiban pertama adalah mengunjang mendalamkan rasa iman dan tauhid. Kedua, memperdalam pengertian kita tentang Islam dan ajaran Islam. Sejarah Islam, kebudayaan Islam, dan itulah tugas yang paling penting yang kita lakukan sekarang. Kita kalau perlu membuat satu lead plan dan laptop pada khusus untuk remaja muslim supaya dia tidak diumbang ambing dari segala yang datang dari barat atau timur agar kita betul-betul menjadi umat iya timur wala gharbiyah kalau ber, kalau perlu kita didik anak kita sejak kecil tentang tarikh Nabi Muhammad SAW apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW setelah dia mengerti apa sebenarnya Islam itu Sebab tanpa pengertian akan Islam, kita tetap menaruh diri kita di ambang pintu fana. Kita menaruh meletakkan diri di tepi jurang yang curang. Tebing yang curang. Tidak lama lagi kita akan digilas oleh sejarah. Hanya pengertian kita tentang agama. Konsekuensi, konsekuen kita dalam memegang agama. Itulah yang mungkin dengan takdir Allah atau menyelamatkan kita. Jadi iman dan tauhid adalah syarat mutlak bagi kekuatan seorang mukmin dan mukmin. Tanpa iman tidak akan ada kekuatan. Dan kekuatan iman adalah kekuatan yang langsung dari Allah. Ketigayaan seorang muslim adalah dengan kadar iman. Dengan kadar kekuatan iman itu ia tidak akan dikalahkan oleh siapapun yang oleh keadaan yang bagaimanapun Al-Quran telah merintis sejarah orang-orang yang beriman berupa para nabi yang diutus oleh Allah dengan tugas menyiarkan Islam dan iman mereka itu tidak sampai kalah arus gelombang yang naik dan turun mereka tetap bersama dengan Allah waktu Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Firaun. Umat Nabi Musa melihat Firaun sudah hampir mencapai berapa meter dengan beliau. Umat Nabi umat Nabi Musa itu gemeter mengatakan kepada Musa sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, "Ya Musa, inna lamudrakun." Kita ini akan disusul oleh Firaun dan bala tentera yang kuat ini. Akan kemana kita ya Musa? Musa dengan tenang, seakan-akan tidak ada apa-apa. Beliau mengatakan, "Kalla, inna ma'i rabbi ini. Tidak. Karena kita tidak akan terkejar oleh Firaun. Karena kami mempunyai Tuhan yang sebentar lagi akan betul memberi petunjuk jalan. Di hadapan kita laut yang Musa. Jalan kemana lagi? Musa mengatakan inna ma'i rabbi ini belum selesai Musa bercakap turun wahyu idrib bi asaka al fan falaq fakana kullu firqin kan fawqil azim eh Musa cekik yang di tanganmu ini pukul ke laut nanti itu laut akan membuka dirinya untuk kau lewati dan betul, Musa memukul dengan tongkatnya laut, maka keringlah laut itu dan antara satu dengan yang lain seperti gunung yang tinggi. Maka anak pun firqin kau itu gunung. Laut ini yang tinggi yang besar. Maka berjalanlah Musa dengan sahabat dengan teman-temannya melintasi laut yang dikeringkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan Allah ikut turun tangan di saat dan detik-detik yang amat kritis itu terhadap Musa mengatakan kepada laut yang dia ciptakan wahai laut keringkan dirimu untuk manusia yang beriman kepada Tuhan. laut tidak akan dapat berbuat kecuali sebenarnya Allah ya seperti hukum alam mana ada alam raya ini yang bisa bertentangan dengan perintah Allah gaya tarik bumi kalau kita lemparkan sesuatu ke atas dia pasti ditarik oleh bumi itu hukum tapi dalam masa dalam waktu-waktu tertentu Allah bisa merubah hukumnya katakan laut jangan menelan Musa maka berjalanlah Musa bersama sahabat sesudah selesai Fir'aun dengan bangganya mengatakan lihat wahai Bani Israel lihat kaumku lihat aku Tuhan lihat laut sekarang takut kepada terbuka itu dia melintas sampai di tengah-tengah Allah mengatakan kepada laut tutuplah diri dan tenggelamlah manusia-manusia Ma'asyarul muslimin Nabi Ibrahim alaihissalam di waktu dia berkonfrontasi dengan Namrud Namrud tidak mau kalah dengan Ibrahim yang dilihatnya baik dia katakan kumpulkan ya, kayu sebanyak-banyaknya aku akan bakar manusia ini hidup-hidup maka berhari-hari manusia mengumpulkan kayu dan dinyalakan kayu itu api unggun yang begitu besar tidak memungkinkan lagi orang dekat maka Ibrahim dilemparkan dengan satu ketepil sampai ke tengah-tengah laut, ke tengah-tengah api. Apa kata Allah? Api yang tabiatnya memakan apa yang di atasnya dan yang menyentuh dia. Detik-detik itu Allah turun tangan kepada api mengatakan, wahai api, jadikan dirimu itu dingin untuk Ibrahim. Berbaliklah tabiatmu menjadi dingin. Ulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maafkan muslimin. Allah berfirman seakan-akan kepada api, wahai api, manusia yang mempunyai kadar iman tinggi di dalam dadanya ini, jangankan kulitnya, bajunya jangan kau makan. Dan keluarlah Ibrahim daripada api. Seger bugar, seakan-akan dia baru istirahat di satu pegunungan dari hasil berdan kesalaman itu. Fir'aun dan Namrud waktu itu kehilangan nafas geleng-geleng kepala, melihat manusia yang selamat keluar daripada api berhari-hari dikalahkan begitu besar Daud yang kalau manusia akan melunakkan besi memerlukan paling sedikit 2000 celcius buat Nabi Daud Allah memberikan keistimewaan wa alanna lahul hadid karena apa? karena niat Nabi Daud akan memberikan baju-baju besi untuk perang bisa dinilai maka lunaklah besi itu di tangan Nabi Daud Berapa contoh yang ada dalam Quran tentang iman menjadikan manusia ini dikdoyo dan tidak terkalah. Dan iman kalau diolah ada satu yang iman menjadikan manusia ini bisa mengontrol tujuh anggota eksekutifnya. Kalau dia sudah bisa mengontrol tujuh anggota eksekutifnya, lidah, mata, kuping, tangan, perut, hati, farji, maaf, maaf. Maka orang ini bisa memimpin sebanyak-banyaknya orang yang dihadapan. Sebab kekalahan manusia biasanya dari dalam. Kalau sudah hatinya dirongrong oleh syahwat, syahwat tentang perempuan, syahwat dunia, syahwat kedudukan, dan sebagainya, maka orang ini pasti jalan di dalam sesuatu yang hampir diarahkan oleh setan dan oleh hawa nafsu. Orang ini tidak bisa kuat. Dia lemah karena dia diperbudak oleh syahwatnya. Jadi anggota kita yang tujuh tadi itu harus dipimpin oleh otak dan otak ini dipimpin oleh wahyu oleh perintah Allah tidak berguna kita pergunakan itu semua kecuali untuk yang diriwayat oleh Allah baru kita kuat saudara-saudara ini sebabnya saya katakan tadi iman kalau tadi saudara katakan wah itu kan nabi-nabi sekarang saya bawa tentang sahabat Nabi Muhammad SAW Oh, ya. waktu salah satu dari panglima perang yaitu dari sahabat Nabi hendak membuka Iran negeri Parsia waktu itu yang masih beragama Majusi maka panglima perang berhenti di hadapan sungai Dijla sungai Dijla di Irak yang kebetulan saya pernah melihat sungai itu sungai yang lebarnya saja hampir kadang-kadang di beberapa tempat hampir mencapai satu kilo sudah laut bukan sungai waktu itu para sahabat tidak ada yang berenang sebab di zaman itu tidak ada orang belajar berenang waktu itu ada Salman al Farisi panglima perang tanya kepada Salman ya Salman Bagaimana kita menghadapi ini sungai? Kata Salman, kita terjun saja di sungai ini. Lalu Panglima Perang tanya kepada prajurit-prajurit dan tentaranya, apakah ada di antara kalian yang melakukan dosa besar? Dalam bahasa Arabnya, abikum man kibul kabair. Qalu Dan la, laknya sahabat. Artinya tidak ada seorang di antara kita yang melakukan dosa besar di zina, minum, liwat dan sebagainya. Kata Panglima Perang, kalau begitu marilah kita terjun saja di laut. Allah menyaksikan kita. Kita bukan orang foya-foya berjalan-jalan. Kita ini berjihad bisa dilihat. Dia tahu apa niat kita. Maka berterjunlah sahabat itu dengan kudanya, ada yang jalan kaki, jalan di atas air. Seakan-akan tidak ada, seakan-akan tidak ada air maka tentara Persia di sana yang melihat ini, mereka lari lintang kukang sambil berteriak-teriak, Diwan Amden, Diwan Amden, ini tentara jin, tentara jin. Kita mesti lari. Tidak pernah orang melihat orang jalan di atas air. Tapi sahabat Rasulullah SAW karena masa-masa tertentu mereka tidak dikalahkan oleh Allah. Mereka diberi kesempatan untuk jalan di atas air. Yang menjadikan air keras, air seperti aspal adalah Allah. Karena apa? Karena iman. Iman para sahabat. Karena itu saudara-saudara, kita di zaman ini tidak berdaya. Zaman umat Islam dari kutub ke kutub dikeroyok. Tidak ada umat di dunia yang dikeroyok seperti umat Islam. Dikeroyok oleh Yahudi, Zionis, internasional, oleh komunis, internasional, oleh majusi, internasional, oleh musyriki, macam-macam. Karena kekuatan iman tidak terjamin karena prosesnya tidak ada maka pemuda dan pemudi kita lebih dekat daripada sifat loyo maaf maaf tidak ada kekuatan batin sedikit rayuan mempesona mereka sedikit tawaran menyebabkan mereka menjual apa yang ada di tangannya dan ini satu sebab kekalahan kemunduran cekcok di antara kita dan seterusnya dan seterusnya itu saya punya pendapat memperkuat iman adalah tugas yang paling penting sekarang ini kemudian mengetahui apa sebenarnya Islam itu kalau tadi iman kita akan ma'rifah kepada Allah tanpa ma'rifah kita tidak akan bermujahadah untuk dia ada jaminan daripada Allah yaitu dalam ayat wa amma man khafa maqama rabbihi nahan nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Ini satu jaminan. Sudah safe. Kita tidak usah takut. Asal kita bisa takwa dan menjaga, maka al-jannah hiyal ma'wa. Antara menjaga, tujuh anggota kita harus kita kontrol kita tidak lepaskan satu kesempatan untuk dia bertindak nyeleweng Kaki yang dipakai untuk antri karcis bioskop dengan kaki yang dipakai bangun malam pasti ada beda manusia yang yang berdiri di atas dua kaki berbeda segala-galanya seorang yang mempunyai tangan yang dipakai untuk mencopet tangan yang dipakai untuk sedekah tangan yang dipakai untuk membunuh orang tangan yang dipakai untuk membaca Quran tengah malam ini manusianya pasti berbeda berbeda mentalitas dan berbeda kualitas ini tidak usah diragukan lagi dan ini semuanya adalah akibat al-ma'rifah billah wal di zaman seperti sekarang serba rayuan mengelilingi kita selain dari fitnah selain daripada tipuan hampir tidak banyak orang yang berbicara dengan jujur hampir tidak benar advertensi advertensi yang dibuka semuanya diberikan bahkan terkadang disulap menjadi palsu dia bilang ucapkan bintang biru dan tergerak dari dunia internasional ini anak-anak muda yang belum ngerti lord itu dia minta bintang biru akhirnya dia masuk di kok tidak masuk di dunia internasional ditipu dia oleh tesis seperti itu kalau anda mau berbahagia isaplah rokok yang namanya ini padahal itu racun jadi di antara serba tipuan kalau kita tidak waspada kalau kita tidak mempunyai nur iman di dalam hati yang menyoroti itu semua dan kita rasakan dengan rasa zaukul iman maka kita akan kopro dengan dunia jadi yang seperti sekarang masa Muslim, kita tidak punya bondo apa bondo umat Islam adalah Quran dan pemuda ini modal kalau satu umat pemudanya sudah tidak bisa diharapkan maka umat itu tidak bisa diharapkan kejayaannya kaum Yahudi ingin supaya pemuda Islam ini sama sekali tidak mengerti apa agamanya keblinger sama sekali dalam masalah-masalah yang mereka terbitkan dan filsafat-filsafat brengsek yang mereka simpang siurkan di tengah kaum muslimin dan pemuda muslim kalau tidak mengerti sendiri tentang agamanya mereka akan terseret berapa pemuda muslim masuk komunis kenapa pemuda muslim menjadi manusia yang bejat akhlaknya karena asal mulanya tidak mengetahui agama jadi fitan kamu jebak seperti sekarang ini wajib kita hadapi dengan tauhidullah wa tauhidun nas wal ilm di Islam mengesahkan Allah dan mempersatukan umat dan mengerti apa itu musibah mengenai badan tapi ada musibah mengenai ideologi Jepang waktu kena musibah dalam negerinya di bom di Hiroshima dan Nagasaki maka Jepang sekarang sudah kulit sudah tidak ada lagi itu musibah di mana negerinya hancur dia sekarang menandingi Amerika dalam industri industri mobil Amerika hampir kubur karena masaknya roda mesin industri Jepang. Jerman kalah perang, hancur negeri, tetapi bangun kembali. Tetapi umat yang ideologinya digayang, ideologinya difitnah, maka umat ini berat untuk bangun lagi. Sebab yang membangun manusia adalah semangat, dan semangat itu bergerak karena ada satu ide. Kalau zaman Nabi SAW ada asosiasi mati jadi ada jannah ada itu ada ini itu semua sekarang sudah ditutup bukunya oleh ajaran-ajaran barat dan ajaran Zionis internasional sehingga orang tidak kenal dalam evaluasi kemenangan barat terhadap dunia Islam di abad ke-14 yang baru kita tinggalkan antara lain istilah kalimat-kalimat dalam Islam sudah tidak digunakan lagi Islam sudah tidak digunakan lagi pertama mereka menggandeng Turki sebagai satu kali negara Islam yang besar waktu itu tumbang maka umat Islam sudah tidak diperkenalkan lagi dengan Islam diganti oleh kaum Yahudi dengan teori nasionalisme nasionalisme tidak merupakan satu kekuatan batin yang membawa ini umat untuk membangun nasionalisme kata Krishna Menon Menteri Luar Negeri India dan satu orang politikus kawakan tahun 63 di muka United Nations dia bilang bahwa ini adalah suatu yang menjadikan umat ini seperti pretelan tidak ada universalisme yang universalisme antara lain adalah Islam sudah sudah ada satu kesaksian daripada seorang barat di satu seorang profesor namanya Irving dari Universitas Tennessee di Amerika. Dia pidato di hadapan kaum muslimin di kota Glasgow di Inggris. Dia berkata, hei kaum muslimin, kamu tidak akan bisa menandingi barat dalam ilmu pengetahuan, teknologi ya, ekonomi, militer, persenjataan. Kamu mundur, kamu ketinggalan, tetapi kamu dapat menjadikan mereka itu tekuk lutut di hadapanmu dengan Islammu ini. Maksudnya, buktikan Islammu itu yang mana? Mana itu Islam? Mengapa kamu tutup-tutupi sendiri? Mengapa kamu tidak lagi Islam minded? Coba sekarang kita yang berada di masjid ini tanya pada dirinya, kenapa jam tangan kita yang ada tanggalan kita pakai tanggalan masih pada Padahal Islam mempunyai tanggalan. Apa sebab? apa Nabi Muhammad SAW meninggal tidak meninggalkan bagi kita satu kalender tidak mempunyai kita hitungan bulan terus itu satu raja salibis di barat diabadikan namanya di atas kalender karena dia berjasa pada umat barat tetapi kita yang mempunyai Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir sekarang ini ini kita tidak ada satu tahun dengan tanggal itu malah diperbaiki dijadikan katanya ini tanggalan umum jadi tanggalan kita ini bukan umum ini satu satu kekeliruan yang bagi seorang muslim tidak boleh diterima begitu saja kita harus main saya pakai tanggalan saya tuan-tuan boleh pakai tanggalan tuan-tuan kalau kita mau berhubungan dengan pemerintah kita pakai dua tanggalan tidak ada sekarang tidak ada salam. pemerintah pun tidak akan marah kita memakai tanggal Rabiul Awal misalnya di samping tanggal yang dikenal oleh pemerintah atau yang dipakai oleh pemerintah namun sebagai muslim, dia harus berpegang dengan pandangan. Ini salah satu Islam main. Kita harus mempunyai perasaan sebagai muslim. Ada Adat istiadat kita, mengatur dekorasi rumah kita, memasang gambar-gambar kita, itu menunjukkan sampai di mana kita bisa mendemonstrasikan Islam itu. Kadang-kadang gambar-gambar di negeri di rumah tangga itu adalah gambar-gambar dari Jerman Barat bintang-bintang film dari barat dan seterusnya kadang-kadang kita memakai pakaian barat tanpa memperhitungkan untung ruginya kadang-kadang kita memakai celana komprang maaf yang menyeret di tanah ini kalau ditinjau dari segala hukum keliru ya karena dia dari Amerika atau dari Barat kita ikut ini tak lebih buta apa sebab kalau itu ditinjau dari ilmu higienis dari ilmu kesehatan tidak sehat Sebelah atau sarung atau apa yang menyeret sampai ke tanah itu akan mengenai sesuatu yang apakah maaf ludahnya orang ada TBC atau ada penyakit-penyakit yang diseret oleh celana lalu kita keluarkan kalau mau tidur kita gantung di atas tempat tidur kita kita hirup vaksin-vaksin itu tidak sehat kalau ditinjau dari segi ekonomi sudahlah cepat mengganti itu tidak saudara ini jadi celana robek dan kalau ditinjau dari segi syariat maka Rasulullah SAW bersabda ma asfalal taben nah tiap pakaian celana sarung yang menutupi mata kaki maka itu pakaian ahli neraka lihat men Rasulullah SAW jadi itu miras-miras mengenai apa yang dilakukan atau yang dilakukan oleh umatnya zaman ini dan banyak lagi hal-hal yang seakan-akan kita ikut menutup-nutupi Islam itu sendiri di Islam tidak bisa dilihat mana hukumnya, mana adat istiadatnya, mana akhlaknya. Sekarang orang pada pada takut kalau berbicara dengan seorang muslim, maka goro dan tipu atau bohong adalah pertama-tama yang ditakuti dari seorang muslim. Kalau mau ke masjid, sampai masjid ini kotor, sandal-sandal dimasukkan karena takut dicopet orang diambil. Jadi pencurian itu pusatnya di masjid-masjid mana toharat ya benar kalau kita ambil hukum fikih kita sudah suci pakaian suci badan artinya tidak ada sebesar, tidak ada sekecil, dan suci tempat di masjid tetapi belum tentu suci hati jadi itu yang akan menghadap pada Allah kita mengatakan Allah Akbar hujat wajah di bagi para semawat wal ard dia melilit sandal orang akhirnya kesucian itu sudah tidak bisa diharapkan tidak bisa dibayangkan karena itu saudara-saudara kita harus syukur pada Allah menjadi tapi belum bisa kita dinamakan orang yang syakiri